adalah sesosok wanita yang pernah menyakiti hati aku kenanglah dia Evi Kartika ah, Evi Kartika nyo nyo nyo nyo wis wis eh gue no HP nih ay gue jengono HP nih lu <laughs> ini tak obongi ah opo wanita so. ini membuat luka selamat tinggal sayang sopo gue kau bahagia di neraka <laughs> bersamanya, bersamanya. <laughs> biyen aku bedil ati mending saiki sing bojomu sing bedil ati ku nah iya mentang-mentang bojomu polisi e, nduk waduh aku wedi aku nek dibedil ndasku <laughs> wis wis wis wis